Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang memberikan manfaat kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan ilmu yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Saya diminta menyampaikan tentang sabar dalam dakwah. <clears throat> kita akan kaji dulu tentang pentingnya ilmu dan keutamaan majelis-majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu. Insyaallah antum sudah sering mendengarkan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu, majelis ilmu dan orang yang berilmu. Di antaranya di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat nomor 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu tingkatannya lebih daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tidak sama. Bahkan mungkin ada dua orang sholatnya sama, tapi ternyata kedudukan di antara dua orang ini seperti langit dengan bumi. Kenapa? karena ilmunya berbeda. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan, menghendaki kebaikan pada dirinya, Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Bersyukurlah antum kalau antum termasuk yang dimudahkan oleh Allah mencari ilmu agama, berarti Allah menginginkan untuk antum kebaikan. Ilmu agama. Karena itu syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kitabul Ilmi beliau menjelaskan ilmu yang dipuji di dalam Al-Qur'an, ilmu yang dipuji di dalam As-Sunnah itu adalah ilmu wahyi ilmu wahyu itu yang dipuji. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang dipuji. Namun bukan berarti ilmu umum tidak ada keutamaannya. Itu kembali kepada niatnya. Belajar ilmu umum niatnya memberikan kontribusi untuk Islam wal muslimin, insyaallah bernilai ibadah. Kemudian juga ada sebuah kisah yang sangat indah Kisah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala tentang seorang tabi'in yang diriwayatkan melalui jalan Qais bin Kathir, ada yang menyebut menyebut Kathir bin Qais. Ada seorang tabi'in dia berangkat dari Madinah menuju Damaskus. Damaskus itu sekarang Suriah. Coba antum hitung berapa kilo itu. Dari Madinah menuju Damaskus berapa ribu kilo. Apalagi zaman dulu naik onta, naik kuda butuh waktu berapa hari, panas, dingin, keluar biaya berapa? Dia datang dari Madinah menuju Damaskus hanya untuk bertemu dengan sahabat Nabi, sahabat Abu Darda. <clears throat> Di sini juga ada faedah lagi. Sahabat Abu Darda berada di Damaskus. Berarti sahabat Nabi dulu itu tidak tinggal di Madinah saja, tapi mereka menyebar dakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di Damaskus, ada yang di Yaman, ada yang di mana. Kemudian setelah sampai di Damaskus ketemu dengan sahabat Abu Darda, Sahabat Nabi ini tanya, "Ma aqadamaka ya akhi?" Wahai saudaraku, kamu datang ke sini ini untuk apa? Perlunya apa? Dia jawab, "Haditsun balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku datang ke sini hanya untuk mencari satu hadis. Satu hadis yang telah sampai berita kepadaku bahwa Anda mendengar langsung hadis itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dari sisi ilmu hadis, ini namanya adalah mencari sanat ali, sanat yang tinggi. Ingin langsung dari sumbernya. Kemudian sahabat Abu Darda tanya lagi, "Ama syi'ta hajah?" Kamu datang bukan karena ada kepentingan lain. Lah, tidak ada. Ama ji ama qadim tali tijarah. Kamu datang bukan karena ada bisnis, ada perniagaan, ada perdagangan. Lah, tidak. Saya datang hanya untuk mencari satu hadits saja. Bayangkan ya, betapa mereka dahulu mencari ilmu sampai rela berjalan ribuan kilo, capek payah, keluar harta dan yang lain-lainnya Lalu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadisnya agak panjang sedikit. Hadisnya berbunyi man salaka tariqan bataghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ada beberapa redaksi ya. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah memudahkan jalannya ke syurga. Jadi antum ini mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan jalannya oleh Allah ke syurga. Karena menempuh jalan mencari ilmu, dari rumah datang ke pengajian. Ini menempuh jalan mencari ilmu. Atau boleh juga tetap di rumah, dia menghafal, dia mengkaji, dia menulis, itu juga menempuh jalan mencari ilmu. Atau juga para ulama mengatakan ilmu itu adalah jalan menuju Syurga. Lalu wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya karena rela, suka dengan orang mencari ilmu. Jadi antum semuanya insyaallah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, malaikat membentangkan sayapnya di sini. Cuman kita tidak tampak, tapi kita harus yakin kita percaya. Malaikat membentangkan sayapnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bustanul Arifin itu menceritakan ketika ada seorang guru menyampaikan hadis ini lalu ada salah seorang muridnya yang tidak percaya. Murid itu berjalan di majelis ilmu sambil jinjit-jinjit. Lalu ditanya, kenapa kamu jalan sambil cincit? Dia jawab, saya takut menginjak sayapnya malaikat. Artinya dia menghina haditnya Nabi, dia tidak percaya. Apa yang terjadi kata Imam Nawawi? Ternyata kakinya itu cincit terus, gak bisa balik lagi. Subhanallah. Karena menghina haditnya Rasulullah Sallallahu Jadi malaikat membentangkan sayap, malaikat suka Bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih itu ada malaikat yang tugasnya keliling mencari majelis ilmu. Ini majelis dikir namanya. Lalu malaikat datang ke sana memanggil teman-temannya, terjadi dialog panjang lebar antara malaikat dengan Allah, walaupun Allah Maha tahu. Lalu Allah katakan, "Isyhadu anni qad ghafartu lahum." Hai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Lalu malaikat memberitahu Allah, walaupun Allah Maha tahu. Tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Ya Rabb, inna fihim fulanan laisa minhum wa inna ma jaa'a li hajah aw marrabihim fajalasa ma'ahum aw wa fi riwayah abdun khata' jaa'a li hajah. Ya Allah, di sana ada si fulan. Si fulan ini bukan dari golongan mereka, Si fulan ini datang karena ada perlunya. Si fulan ini kebetulan lewat lalu mampir. Si fulan ini adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa. Ini malaikat memberitahu Allah, apakah dia juga diampuni ya Allah? Oh, dia seperti itu. Menurut sebagian ulama ini maknanya nggak ikhlas, dia datang nggak ikhlas ya Allah, masa diampuni juga? Apa kata Allah? Ishadu anni qad ghafartu lahum. Humul qaumu Wa fi riwayat humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikat, saksikan. Aku ampuni mereka semuanya tanpa kecuali. Mereka adalah kaum atau mereka adalah majelis yang siapapun ada pada mereka tidak akan sengsara. Subhanallah. Mudah-mudahan majelis kita termasuk majelis yang seperti itu. Allahumma amin. Kemudian masih lanjutan hadisnya sahabat Ibnu Mas'ud tadi ya, Abu Darda yaitu wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard hatta al hitan fil ma dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai penduduk air ikan-ikan yang ada di air Masya Allah Mudah-mudahan antum termasuk ya semuanya. Karena berusaha mencari ilmu sehingga nanti menjadi orang yang berilmu. Dimintakan ampunan untuk kita oleh penduduk langit, penduduk bumi, bahkan penduduk air. Ikan-ikan memintakan ampunan. Lalu para ulama menjelaskan, kenapa kok semuanya memintakan ampunan untuk orang berilmu? Lalu diterangkan oleh para ulama Karena orang berilmu itu maslahatnya itu didapatkan oleh semuanya. Termasuk ikan itu berterima kasih kepada orang berilmu. Karena orang berilmu mengatakan, "Hei manusia, jangan ngebom ikan ya." Kan biasanya orang cari ikan kan, ngebom itu kan. Itu orang berilmu nasihati, jangan. Cari ikan boleh, mancing boleh, menjala boleh, tapi jangan ngebom. Oh, sehingga ikan terima kasih kepada orang yang berilmu. Hai orang berilmu, semoga Allah mengampuni kamu. masalahatnya didapatkan oleh semuanya. Kemudian wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang ahli ibadah tapi enggak berilmu adalah seperti bulan dibanding dengan bintang. Jadi orang berilmu seakan-akan seperti rembulan. Orang ahli ibadah seakan-akan seperti bintang. Apa maksudnya? Rembulan indah kan dan bisa menerangi. Sementara kalau bintang itu hanya menerangi dirinya sendiri. Karena itu sekarang ini antum berada di sini ya, mulai tadi berangkat dari rumah mungkin jam setengah sembilan, sampai nanti kita kajian jam sebelas, selesai. Berarti berapa jam? Dua jam setengah mulai dari berangkat. Belum pulangnya nanti. Katakanlah total semuanya tiga jam. Dengan orang yang berada di rumahnya tidak mau hadir, dia di rumahnya ngaji Al-Quran. Tiga jam dia dapat katakanlah ya enam jus Dapat enam jus Antum nggak dapat berapa jus nggak dapat. cuman dapat ilmu. Afdalan mana? Afdolan mana kira-kira? Antum yang di sini atau yang di rumah ngaji Al-Qur'an itu saja? Afdolan siapa? Semua ulama sepakat, nggak ada khilafiyah. nggak ada khilafiyah, semuanya sepakat. Dan ada redaksi dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, "Thalabul ilmi afdal min salatin nafilah." Mencari ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah. Apalagi ngaji Al-Quran. Yang afdol adalah antum yang berada di sini. Kenapa? Karena orang yang berada di majelis ilmu itu minimal mendapatkan dua. Yang pertama-tama, yang semula tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, ilmunya bisa diberikan kepada yang lainnya. Yang berada di rumahnya nggak mau datang, dia cuma ngaji Al-Qur'an sendiri, sholat sendiri. Pertama-tama selamanya dia tidak akan pernah tahu. Mohon maaf, selamanya jahil, selamanya bodoh. Yang kedua, sholatnya dia, ngaji Al-Qur'annya dia hanya untuk dirinya sendiri, nggak bisa diberikan kepada orang lain. Jadi antum di majelis ilmu ini luar biasa, masya Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Antum ini orang-orang pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaji kayak gini ini gak gampang, Gak gampang. Dan ketika antum dimudahkan, ini adalah nikmat yang luar biasa. Jangan dilepas nikmat ini. Lalu kata Rasulullah Muhammad SAW, Innal ulama warathatul ambia. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sekarang kan gak ada nabi. Rasulullah Muhammad SAW wafat berarti wahyu telah terputus. Beliau adalah penutup para nabi. Nah sekarang ini kalau antum mau cari nabi, antum cari ulama. Dialah pewarisnya para nabi. Ulama yang membawa ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu Barang siapa mengambil ilmu itu Berarti dia mengambil bagian yang banyak dari warisan Di sini coba perhatikan Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Rasulullah memakai istilah warisan Jadi ilmunya Nabi ini Al-Quran was sunnah Ini adalah warisan Biasanya kalau ada kata-kata warisan Apa yang terjadi biasanya? Kalau ada kata-kata warisan biasanya rebutan warisan, rebutan warisan. Nah, di sini warisannya Nabi, nah, mari kita rebutan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu. Kita berusaha mendapatkan yang terbanyak dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd Ayat nomor 19. Ar-Ra'd 19. Di sana Allah membagi manusia menjadi dua bagian saja, tidak ada yang ketiga. Orang yang berilmu atau orang yang buta. Nah, kita tinggal pilih pilih mana. Ar-Ra'd ayat 19. may ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari rohmu itu adalah kebenaran? Apakah dia ini sama dengan orang yang buta? Jadi kita tinggal milih ini. Kita milih jadi orang yang tahu, berilmu atau kalau tidak Berarti kita masuk orang apa? Orang buta. Subhanallah. Tentu kita semua tidak akan pernah mau menjadi orang yang buta. Kita pilih aja jadi orang yang berilmu. Terutama zaman sekarang. Sekarang ini zaman fitnah. Banyak kelompok, banyak golongan. Rasulullah Muhammad SAW menyebut umat Islam akan terpecah menjadi 73 yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Belum lagi pecahan-pecahan kecil tambah banyak. Di antara yang menjadikan kita ini tenang, tidak bingung adalah kita mencari ilmu. Belajar yang mantap. Yang namanya cari ilmu menurut para ulama itu harus hatam kitab. Jadi kalau antum ingin dapat ilmu yang mantap, usahakan ngaji kepada guru kitab dari awal sampai hatam. Lalu ganti kitab lagi dari awal sampai hatam. Lalu ganti kitab lagi dari awal sampai hatam. Disitulah antum akan mendapatkan ilmu. Mantap. Ketika sudah mantap, orang ngomong apapun antum tetap tenang, nggak bingung. Tapi kalau orang ilmunya setengah-setengah, ada pendapat gini, bingung lagi. Pendapat gini, bingung lagi. Ya, ilmu. Kemudian coba antum cari di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu Allah menyuruh kita untuk meminta tambahan. Kalau antum cari di Al-Qur'an, Allah menyuruh kita minta tambahan apa? Minta tambahan apa? Ya Pak antum buka Al-Qur'an. Antum hanya menemukan satu Allah memerintahkan kita meminta tambahan ilmu. Ya, itu ada di dalam surat Toha ayat nomor 114. Surat Toha 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabb, tambahlah untukku ilmu. Ya Allah, tambah ilmuku ya Allah, tambah ilmuku ya Allah, tambah ilmuku ya Allah. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu, betapa agungnya ilmu, betapa kedudukannya ilmu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala memberikan komentar tentang ayat ini dalam tafsirnya. Kata beliau ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Kalau ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, tentu Allah menyuruh kita minta tambahan itu. Tapi nggak ada. Yang paling mulia adalah ilmu, sehingga minta tambahan ilmu, minta tambahan ilmu minta tambahan ilmu terus. Ya. Karena itu orang kalau sudah merasa cukup, nggak mau belajar lagi, mohon maaf, saat itulah dia termasuk orang yang yang apa? Termasuk orang yang jahil. Karena orang itu semakin mendalami ilmu, dia semakin merasa ilmunya belum ada. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala Beliau punya buku yang sangat bagus yaitu bukunya berjudul Hilyah Talibil Ilmi. Itu bagus ya. Dan ini pernah dikaji di majelisnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala disyarah oleh beliau dan alhamdulillah saat itu kami hadir dan ada terjemahannya kalau nggak salah diterbitkan oleh eh, pustaka Imam Syafi'i. Itu bagus ada penuntut ilmu. Yang mana di dalam kitab tersebut Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala membawakan satu judul ya ihdar antakuna aba shibrin hati-hatilah kamu daripada menjadi abu shibrin shibr itu jengkal bapaknya satu jengkal itu istilah ya. Istilah. Istilah ini diambil dari nasihat-nasihat para salafus soleh. Para salafus soleh mengatakan al-ilmu salatatu ashbar Ilmu itu ada tiga jengkal. Mari kita lihat kita termasuk di jengkal yang mana ini. Ilmu itu ada tiga jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Orang yang masuk di jengkal yang pertama, ilmunya baru satu jengkal, dia akan sombong. Nah, ini biasa ya. Orang kalau baru belajar, baru hatam kitab-kitab kecil, ya. Masya Allah, sombongnya bukan main. Kuabeh ditantang tukaran. Iya, petentang petenteng. Ibaratnya kalau orang baru belajar karate, sik sabuk putih. Wabe diajak tarung. Ini berarti ilmunya baru satu jengkal. Merasa dia sendiri yang paling bender. Pokoknya di luar kelompok ngaji saya adalah ahlun nar. Yang masuk surga cuma dia sendiri dan kelompoknya mek wong pitu. Allahu Akbar, subhanallah. Ada kelompok seperti itu ada. Bahkan ada kisah yang lucu dari salafus Saleh tentang orang khawarij. Ada dua orang khawarij sama-sama tawaf di Ka'bah. Lalu salah satu bilang kepada temannya, "Ya akhi, kamu tahu nggak? Allah menciptakan surga itu hanya untuk kita berdua saja. Surga itu wekku karo wekmu tok. Temennya kaget, padahal sama-sama kawaritnya ini. Tapi temennya kaget kok kenemenen kira. Kebablasan nih konjoku ini. Lalu temennya itu tanya, "Ya akhi, jannah arduhas watu wal ard liwalah. Eh saudaraku, ini surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Apakah hanya untuk aku dan kamu? Temannya dengan PD menjawab, "Naam, li wala." <laughs> Iya, wekku mbewekmu tak. Kabeh mlebu neraka. Akhirnya subhanallah temannya langsung sadar. Waktu sudah kapok tobat dari khawarid, temannya bilang, "Wis pen surga iku wis." <laughs> Ya seperti itu. Kelompok-kelompok model gini banyak. Merasa awake paling bener dhewe kuwabe mlebu neraka sing ngaji karo aku mlebu surga pancene surga wae mbahmu ta <laughs> kan gitu ah surga wae Gusti Allah bukan punya kamu Allah gak kayak awakmu Allah itu Rahman Rahim Ghafur At-Tawwab Al-Afu jadi jangan bayangkan Allah itu seperti kita saenake dhewe mlebu wong nang surga nang neraka Allah gak seperti itu itu kalau ilmunya sampai di mana? Jengkal yang pertama, sak jengkal. Wa man dakhala fi shibrithani tawadhu. Orang yang telah masuk di jengkal yang kedua, maka dia akan tawadhu, rendah hati, mulai menunduk seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Isin-isin dewe, ya Allah, aku biar ngono ya lucu aku biar ya. Malu-malu sendiri, Semakin mendalami ilmu semakin ya Allah, ilmu ini luas. Kemudian puncaknya adalah waman dakhala fi shibri tsalits alima annahu la ya'lamu syai'a. Orang yang ilmunya telah mencapai ke jengkal yang ketiga, dia menyadari bahwa dia enggak punya ilmu. Allahu akbar. Semakin mendalami ilmu, semakin menyadari ya Allah, ternyata ilmu ini adalah lautan yang tidak bertepi. Ternyata masih banyak yang saya baru tahu sekarang ini. Dan tentu masih banyak yang saya belum tahu lagi. Salah satu contoh saja. Ini sekedar contoh ya. Kalau kita belajar ilmu fikih. Ilmu fikih ada kitab kecil satu pendapat. Ada kitab yang besar sampai lintas madhab. Bukan hanya lintas madhab, tapi juga perbedaan pendapat di dalam satu madhab. Misalnya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah atau juga kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu rusd Itu dibuka alam pikiran kita. Ternyata pendapat ini banyak. Dan masing-masing pendapat punya dasar, punya alasan, punya hujah, punya argumentasi. Jangankan beda di antara empat madhab, ternyata satu madhab pun ada perbedaan. Podo madhab syafi'i ini ada yang berpendapat gini dan berpendapat gitu. Baru pikiran kita terbuka. Ya Allah, ternyata ilmu ini adalah luas. Sehingga kita mau nyalah-nyalahkan orang itu gak berani. Paling enak pendapat kita seperti kata-kata Imam ash syafii Imam Syafi'i itu orangnya apa namanya objektif ya, sportif objektif. Beliau punya kata-kata yang indah, jangan pernah dilupakan kata-kata ini ya. Kata beliau, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaula ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapatku ini aku yakini benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain aku yakini salah, tapi ada kemungkinan benar. Kenapa? Inilah hasil penelitian saya sampai sekarang, finalnya sampai di sini. Tapi nanti di kemudian hari bisa jadi berubah lagi ketika ada yang saya baru tahu, yang sekarang belum tahu. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pendapatnya ketika berada di uh, di Irak, kemudian beliau hijrah ke Mesir, pendapatnya hampir semuanya diralat. Kalau antum belajar fikih madhab Syafi'i, antum di sana nanti akan mendapatkan ada istilah kaul kodim pendapat lama ketika di Irak dan kaul jadid ketika berada di Mesir. Berubah pendapatnya. Jangan dituduh, berarti Imam Syafi'i ini pelin-pelan, berubah-ubah pendapatnya. Oh tidak, bukan pelin-pelan itu. Itulah namanya ilmu. Saya dulu di Irak berfatwa gini, karena memang yang saya tahu itu. Situasi dan kondisi mendukung saya berbicara seperti itu. Tapi ketika saya di Mesir, ilmunya bertambah lagi, situasi kondisi berubah, maka fatwanya pun berubah. Ya. Jadi seperti itu, kita selalu minta tambah ilmu dan ini adalah doa yang jangan pernah dilupakan. Tiap hari kita doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Minta tambahan ilmu terus. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang sabar dalam dakwah. Pertama-tama kita perlu mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran sirah ini adalah termasuk pelajaran wajib. Jangan sampai kita tidak punya buku sirah. Usahakan di rumah kita punya buku sirah Nabi. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan datang ke toko buku, cari buku Sirah Nabi. Kita bawa di rumah kita. Alangkah indahnya kalau tiap hari kita bacakan kepada istri, kepada anak-anak. Tidak usah banyak-banyak, satu hari satu lembar atau dua lembar. Di sana nanti kita akan melihat betapa kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kalau antum perhatikan di dalam sirah Nabi itu ada empat tahapan dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ada empat tahapan dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang pertama ketika beliau mendapatkan wahyu Iqra, kemudian Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddathir um fa'andir dan seterusnya maka beliau telah dinobatkan menjadi nabi dan rasul beliau dakwah dan Allah memberikan wahyu kepada beliau agar dakwahnya itu sembunyi-sembunyi yang dikenal dengan ad-dakwah asyriyah sembunyi-sembunyi karena ini hal yang aneh, hal yang baru supaya tidak menimbulkan fitnah, sembunyi-sembunyi saja. Ya, dakwah Syria. Dan ketika dimulai dakwah ini ada empat manusia paling beruntung. Ini empat manusia paling untung, paling bahagia. Yang mereka langsung beriman tanpa pikir-pikir dulu. Langsung iman tanpa pikir-pikir dulu. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah pintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Rasulullah itu nggak bisa melupakan jasa-jasa Khadijah. Khadijah adalah cinta pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta pertama itu nggak bisa dilupakan ya. Cinta pertama itu nggak bisa terlupakan. Ada seorang penyair yang mengatakan nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali am manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili silahkan kamu pindah-pindah hatimu kemana saja maka tiadalah cinta melainkan kepada kekasih yang pertama Berapa banyak tempat yang ditinggali oleh seorang pemuda Tapi tetap saja kerinduannya kepada tim tempat tinggal yang pertama Artinya antum lahir di mana, besar di mana. Misalnya saya ya, lahir di Malang, besar di Malang. Saya pindah kemana-mana, tetap pikiran saya jatuhnya ke Malang. Di sanalah cinta pertama saya. Cinta pertama bersemi. Antum kalau kena cinta tidak ada yang ngantuk antum ini. <laughs> Apa dirubah aja materinya? Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah ini jasanya besar. Sehingga ketika Khadijah sudah meninggal dunia, Rasulullah akan menikah, istrinya banyak, ya. Beliau meninggal, istrinya tinggal sembilan. Tapi bukan berarti orang kalau nikah lagi itu nggak setia dengan istrinya. Buktinya apa? Setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah punya banyak istri. Rasulullah masih sering menyembelih kambing, kemudian daging-dagingnya dibagikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Sehingga Ibunda Aisyah sempat cemburu, "Ya Rasulullah, apa enggak ada perempuan lain?" Gitu kan? Oleh Rasulullah ditegur, "Ya Aisyah, kau jangan bilang gitu. Khadijah itu Masya Allah jasanya besar. Ketika semua orang kafir kepadaku, Khadijah beriman. Ketika semua orang tidak mau membantu aku, Khadijah membantu. Dan aku punya anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Ini manusia paling beruntung, langsung iman tanpa pikir-pikir dulu. Yang kedua adalah sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib. Yang waktu masih kecil dan berada dalam asuhan beliau, langsung masuk Islam tanpa pikir-pikir dahulu. Yang ketiga adalah pembantu beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Yang keempat adalah sahabat setia beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain, ini manusia paling beruntung langsung iman dalam satu hari tanpa pikir-pikir dahulu. Coba antum melihat ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di dalam Al-Qur'an. Kisahnya atau di surat Al-Baqarah ada, kemudian di kisahnya Nabi Hud dan nabi-nabi yang lain. Biasanya pengikut para nabi itu dituduh sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena mereka lekas beriman, langsung beriman tanpa pikir-pikir dahulu. Dituduh sebagai orang bodoh itu loh, orang bodoh itu loh, langsung beriman. Tapi oleh Allah dipuji, justru kamu yang bodoh, mereka yang pinter. Karena kalau orang itu langsung beriman tanpa pikir-pikir dahulu, ini benar saya beriman, ini orang pinter. Ya, karena ada di surat Al-Baqarah kan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha. Ya. Apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu yang langsung beriman tanpa pikir-pikir dulu, tanpa studi kritis dulu? Oleh Allah dibantah, ya kamu yang bodoh ini yang pinter. Ini dakwah sembunyi-sembunyi sampai tiga tahun. Coba perhatikan ini kesabaran luar biasa dakwah sembunyi-sembunyi kepada orang tertentu, karib kerabat. Ini sabar ya ikhwan. Tiga tahun bukan waktu yang singkat. Dakwah ini jalan panjang. Dakwah tidak sama dengan membalik tangan gini. Jadi dakwah bukan pagi dakwah, sore selesai. Jangka panjang, tiga tahun. Kemudian setelah tiga tahun, turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin wa andir ashiratakal akrobim. Ini perintah untuk dakwah terang-terangan. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Bukit sofa. Beliau panggil penduduk Mekah. Kumpul semuanya. Kemudian beliau memproklamirkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul Allah. Semuanya diam, nggak ada yang jawab. Yang jawab malah pamannya sendiri Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka al yaum alihada jama'atana celakalah kau hai Muhammad sepanjang hari. Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Bayangkan ya ikhwan ya akhwat. Yang pertama nolak dakwahnya siapa? Paman, saudaranya bapak. Ini menyakitkan. Kalau yang menolak orang lain mungkin nggak terlalu sakit di hati. Tapi yang menolak adalah keluarga sendiri. Ini menyakitkan. Sehingga ada ungkapan seorang penyair yang berbunyi Wa dzulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'alal qalbi min waq'atis sayfil muhannadi. Kedoliman yang dilakukan oleh karib kerabat itu lebih menusuk di hati daripada hunjaman pedang al-muhannad. Bayangkan paman sendiri yang nolak. Subhanallah. Apa perasaannya Nabi kira-kira? Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang kepada Nabi. Allah menghibur Nabi, langsung Allah turunkan surat apa? Surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab dan seterusnya. Yang celaka bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang celaka adalah Abu Lahab sekeluarga karena mereka mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Mulailah dakwah terang-terangan, al-dakwah al-jahriyah. Karena ini adalah dakwah terang-terangan, maka pasti ada benturan-benturan. Gangguan-gangguan. Kalau antum baca di dalam buku sirah ya, kaum-kaum lemah disiksa sahabat Bilal tidak diberi makan, nggak diberi minum sehari semalam, haus, lapar, dibawa ke tengah-tengah padang pasir, di Romdok, di Mekah, musim panas sampai 50 derajat Celcius. Di sana diletakkan di batu yang panas bertelanjang dada, lalu ditindik oleh batu yang panas lagi. Yang mana kalau daging itu mateng, Sahabat Bilal disuruh kafir oleh majikannya karena dia budak. Ayo, kamu kafir kepada Muhammad. Sahabat Bilal kuat, sahabat Bilal mengatakan tidak. Ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kuat beliau. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melihat itu dan sahabat Bilal dibeli, dibebaskan. Kemudian ada juga sahabat yang tidak kuat namanya sahabat Ammar. Ya, Ammar bin Yasir. Satu keluarga disiksa. Ibunya siapa nama ibunya Ammar? Sumayyah. Sumayyah disiksa, dibunuh oleh majikannya dengan cara yang amat sangat keji. Diapakan tahu nggak antum cara membunuhnya? Mohon maaf ya, mohon maaf kemaluannya, farjinya ditombak. Beliau gugur sebagai syahid. Sehingga Sumayyah Ummu Ammar diberi gelar awalu syahidatin fil Islam. Perempuan yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Kemudian bapaknya juga Yasir dibunuh. Ammar nggak kuat disiksa. Disuruh ucapkan kata-kata kafir. Karena dia nggak kuat dia ucapkan kata-kata kafir. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, "Hai hey Ammar, kalau kamu nggak kuat, kamu disuruh lagi, nggak apa-apa kamu ucapkan, yang penting hatimu tetap iman." Lalu Allah turunkan ayatnya, "Illa ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Kecuali orang yang dipaksa, terpaksa, sementara hati penuh dengan keimanan. Subhanallah, disiksa ya ikhwan. Kita masih belum ada apa-apanya sekarang ini. Sabar dalam dakwah. Kemudian ada lagi sahabat namanya Khobab. Sahabat Khobab disiksa juga. Sampai dia ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ala tad'ulana. Ala tastansirulana. Ya Rasulullah, kenapa anda tidak berdoa untuk kita? Tidak minta tolong untuk kita? Seakan-akan sahabat Khobab ini nggak sabar. Ya Rasulullah, kok gini terus kita? Ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu suka menguatkan hati sahabat. Jadi bukannya malah Nabi mengatakan, Oh kasihan kamu ya khobab ya Ya Allah kasihannya ya Bukan begitu Nabi malah motivasi Hei khobab Kamu ini belum ada apa-apanya Coba lihat umat-umat terdahulu. Di antara umat terdahulu ada yang digergaji. Digergaji hingga terbelah menjadi dua badannya. Dan itu tidak menghalanginya untuk tetap istiqomah di agama Allah. Orang-orang terdahulu ada yang didatangkan sisir dari besi. Disisir kulitnya hingga terkelupas. Tampak dagingnya, tampak tulangnya. Dia tetap istiqomah di agama Allah kamu belum ada apa-apanya, hai khabab. Jadi oleh Nabi dikuatkan hatinya, kamu yang sabar. Lalu Nabi bersumpah, wallahu la yutimmanallahu hadal amr hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Rasulullah bersumpah, demi Allah Islam pasti menang, Islam pasti jaya. Sehingga ada orang berjalan dari Son'a ke Hadramut itu nggak takut apa-apa, aman. Islam telah berkuasa. Dia hanya takut kepada Allah, dia hanya takut kepada serigala yang hendak memangsa kambingnya. Artinya Rasulullah bersumpah, Islam ini pasti menang, jangan khawatir. Antum jangan khawatir, Islam pasti menang. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq apa terusannya? Liudhirahu ala dini kullih. Ini sunnatullah. Islam pasti menang. Tapi kata Nabi apa? Walakinnakum tastakjilun. Kamu terburu-buru. Ojo terburu-buru, sabar sih. Diganggu dulu, disakiti dulu, istiqomah dulu. Setelah itu kemenangan Allah datang. Kalau ibaratnya orang mau melahirkan itu mengalami apa? Kontraksi dulu. Setelah itu baru anaknya lahir. Nah sekarang ini insya Allah mudah-mudahan sekarang ini adalah masa-masa kontraksi. Tampak sekali Islam bakal menang. Menguasai dunia sebentar lagi. Jangan khawatir. Mudah-mudahan lek umurmu mudawa kon bakal delok Islam ini jaya. Ojo khawatir. Ini janjinya Allah dan janjinya Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tampak jelas, sekarang sedang terjadi kontraksi. Sebentar lagi Islam jaya. Orang-orang munafik sebentar lagi malu sendiri, isin-isin dewi. Wis kadung ngetokno isi atine. Ternyata yang menang Islam. Ya Allah isin aku rek. Wis kadung ketok apa sudah terlanjur kelihatan isi hatinya. Isin-isin dewi. Orang lawan Islam percuma capek payah. Wis isin dewe kalah dewe, Islam tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kemarin juga sempat saya katakan kan, orang kalau mau menghujat Islam, itu ibaratnya adalah seperti orang meludah kepada matahari. Ngidoni matahari. Coba antum nanti keluar aja, antum meludah ke matahari. Apa hasilnya? Hasilnya adalah matahari nggak kena. Justru ludahnya kena wajahnya sendiri. Jadi seperti itu. Ini masa dakwah terang-terangan, ini berlanjut sampai 10 tahun. Sampai hijrah ke Madinah. Bayangkan ya, 13 tahun di Mekah seperti itu. Dan 13 tahun ini bukan waktu yang singkat. Mari kita pikir, kadang kita baru dakwah satu bulan wis sambat kamu mufakat. Aduh, dakwah iki repot, dilokno wong, dicaci maki ini itu ya. Baru satu bulan. Rasulullah dakwah 13 tahun nggak pernah mengeluh. Dan 13 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang 13 tahun ini. Karena di Mekah sudah nggak ada lagi jalan, sudah tertutup semuanya, tokoh-tokoh sudah kafir, maka Allah memberikan izin untuk hijrah ke Madinah. Dikondisikan oleh Allah. Sudah hijrah ke Madinah, maka sekarang pindah kepada tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah dakwah terang-terangan sambil memerangi siapa saja yang memulai memerangi. Itu namanya jihadud dafa'. Jihad dafa' itu adalah jihad defensif. Karena sudah punya negara, punya kekuatan, maka siapa yang menyerang lebih dahulu kami layani. Sehingga ada perang, perang Badar, ada perang ya Uhud dan yang lain-lainnya. Kemudian ini berlanjut sampai perjanjian Hudaybiyah. Ya, tahun ke-6 Hijriah saat itulah berpindah kepada tahapan yang terakhir, dakwah terang-terangan sekaligus berjihad memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Coba kalau antum lihat di sini, tahapannya Nabi itu panjang. Sehingga orang kalau menuduh Nabi menyebarkan Islam dengan kekerasan Berarti orang ini belum baca sirah Nabi Prosesnya panjang itu empat tahapan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau ada orang tanya ke antum, ada berapa kali jihad atau perangnya Nabi selama di Madinah? Rasulullah di Madinah kan 10 tahun. Berapa kali perang selama 10 tahun ini? Ya, kira-kira berapa kali perangnya selama 10 tahun ini? Menurut para ulama, di antaranya Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, perangnya Nabi total itu ada 100 kali. 10 tahun perangnya 100 kali. Dan peperangan itu terbagi menjadi dua ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya syariah. Kalau ghazwah itu pasukannya agak besar dan Nabi ikut hadir. Kalau syariah pasukannya agak kecil dan Nabi tidak ikut hadir ngirim utusan. Total semuanya 100 lalu oleh para ulama dibagi kalau ghazwahnya itu sekitar 28. Jadi Nabi sendiri hadir 28 kali. Selebihnya sekitar 40 sampai 70 itu Nabi tidak ikut hadir. Namanya syariah. Coba perhatikan ya. 10 tahun perang 100 kali. Berarti setahun berapa kali perangnya? Berapa kali? 10 kali. Berarti sebulan hampir setiap bulan perang. Cuma yang Nabi hadir 28. Cuman peperangan ini bukan berarti Islam agama kekerasan tidak. Perang ini justru untuk menegakkan keadilan, memberantas kedoliman, untuk menyelamatkan manusia. Sabar luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah berhubungan dengan sabar dalam dakwah ini ada satu koidah sangat penting. Koidah ini jangan pernah dilupakan. Ini koidah penting ya dalam dakwah. Koidah ini insya Allah kalau kita fahami dengan baik, kita tidak akan pernah putus asa dalam dakwah. Kita selalu semangat dalam dakwah. Orang mau mendengar kita atau tidak mendengar kita, kita tetap semangat. Kami pernah mengadakan pertemuan dengan para duat di Jakarta, duat nasional. Di antara yang kami bahas waktu itu adalah apa kriteria seorang dai dikatakan sukses dalam dakwahnya. Apa kriteria seorang dai dikatakan sukses dalam dakwahnya? Apa kira-kira kriterianya? Kira-kira apa kriterianya? Mungkin jawaban kita hampir semuanya akan menjawab. Kesuksesan itu dilihat secara kasat mata, yang tampak oleh mata. Seorang dai itu sukses kalau muridnya banyak. Kalau pengajiannya yang hadir ribuan. Seorang dai sukses kalau pondoknya gede. Kalau pondoknya mewah. Seorang dai sukses kalau mobilnya bagus, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah dan seterusnya. Kasat mata. Padahal semua ini bukan ukuran dai sukses. Dari pertemuan itu kami sampai pada kesimpulan. Seorang dai dikatakan sukses dalam dakwahnya kalau dia sudah berusaha maksimal. Maksimal dia berusaha. Semua cara, semua sarana dia tempuh. Berarti dia sudah sukses. Tidak dilihat dari hasilnya. Ada murid, enggak ada murid, enggak jadi masalah. Yang penting dia sudah berusaha maksimal. Sehingga kalau antum baca di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima yang mana nanti hari kiamat masing-masing nabi datang membawa umatnya. Ada nabi datang umatnya berapa? Satu. Ada nabi datang umatnya dua. Ada nabi datang umatnya sepuluh. Ada nabi datang nggak punya umat Bayangkan ini, ini nabi loh ya, bukan ulama. Nabi dapat wahyu dari Allah. Dia keliling kemana-mana, nang Bantul, nang Sleman, nang di oleh umat, sendirian kemana-mana. Apakah nabi ini gagal? Tidak, dia sukses karena dia sudah berusaha maksimal. Yang dinilai oleh Allah bukan hasil, yang dinilai oleh Allah adalah usaha maksimal kita. Karena kalau hasil itu Allah nggak butuh, Detik ini pun Allah menjadikan orang saat dunia iman semuanya bisa atau tidak? Bisa. Allah nggak minta hasil dari kita. Yang Allah minta adalah usaha maksimal kita. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu dakwahnya berapa tahun? Dakwahnya adalah alfasanatin illa khomsina ama. Seribu kurang lima puluh. 950 tahun. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Antum baca surat Nuh. Dakwah pagi, siang, malam, sore dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam sarana. Ya. Sampai ketika Nabi Nuh itu ngomong, mereka nutup telinganya. Gak cukup nutup telinganya, mereka juga tutup wajahnya, gak mau lihat Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh dakwah terus. 950 tahun berapa umatnya Nabi Nuh? Umatnya Nabi Nuh berapa? Ada yang mengatakan umatnya sekitar 80. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Katakanlah umatnya 80. Dakwah 950 tahun, umatnya cuma 80. Berarti satu orang dapatnya berapa tahun? Berapa tahun satu orang? Berapa? 10 tahunan. 10 tahun oleh wong siji. Masya Allah. Sabar luar biasa. Yang dipikir bukan dapat orang. Yang dipikir adalah yang penting saya sudah berusaha maksimal. Uang gelem alhamdulillah. Uang gak gelem dakwah jalan terus. Iki tugasku, iki adalah kewajibanku. Allah tidak minta hasil. Ini penting ya. Ya kaidahnya itu berbunyi al ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wa la yatawaqqafu 'ala al-istijabah. Al ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wa la yatawaqqafu 'ala istijabah Saya ulangi lagi, al ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wa la yatawaqqafu 'ala istijabah. Pahala sudah didapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah. Jadi kita berdakwah sudah mendapat pahala dari Allah dakwah kita diterima nggak diterima nggak ada urusan. Yang penting sudah dakwah dengan cara terbaik loh ya. Jangan salah paham kaidah ini. Nanti akhirnya salah paham dakwahnya asal-asalan. Pokok dakwah bukan. Maksudnya adalah dakwah maksimal sebaik mungkin, semua sarana ditempuh. Setelah itu selesai. Hasilnya nggak ada urusan dengan hasil, urusan Allah hasil itu. Nah ini kalau kaidah ini kita pahami dengan baik, kita nggak akan pernah putus asa. Karena kadang diantara keluhan teman-teman ikhwan wa akhwat itu, saya sudah dakwah ditolak terus, nggak ada yang ikut, saya dicaci maki, saya dihina, saya di ini, lo nggak masalah. Nabi juga digitukan. Nabi dituduh sebagai sahir, majnun, kadzab, pembohong, tukang sihir, ya, orang gila dan macam-macam. Ini kaidah ini sangat penting. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ada sebuah kisah. Kemarin kisah ini juga sudah saya sampaikan di Masjid Jogokarian. Kalau antum hadir mungkin sudah mendengarnya tentang seorang anak yang berdakwah di Amsterdam. Kisah ini akan memberikan kepada kita motivasi untuk semangat dakwah. Karena siapa tahu hidayah dari Allah datang melalui kita. Mesti ada orang yang kena nanti. Ada orang yang dapat hidayah melalui kita dengan izin Allah. Ada seorang imam masjid di Amsterdam. Dia punya anak masih kecil dan anaknya ini semangat dalam dakwah. Yang mana di antara cara dakwahnya itu membagi-bagi buku. Ya, di Belanda sana. Waktu itu hujan, musim dingin, ayahnya nggak mau keluar. Sang anak tetap mengajak ayahnya keluar. Wahai ayah kita keluar saja. Ini kesempatan. Barangkali ada orang dapat hidayah. Sang ayah bilang ini hujan, ini dingin, jangan anakku. Tapi sang anak tetap memaksa ayahnya. Sudahlah ayah kita keluar. Lalu ayahnya katakan sudah, ayah nggak mau keluar, kamu aja keluar nggak apa-apa. Anaknya dengan senang hati dia keluar. Keluar, dia bagi-bagi buku. Buku kecil, bahasa Belanda. Judulnya itu adalah Jalan Menuju Surga. Bagi-bagi bukunya. Tinggal satu buku. Ketika tinggal satu buku itu kok subhanallah, sang anak ini ingin agar yang mendapat buku itu rumah depan. Ini buku ini harus dapat rumah depan itu. Lalu dia datang ke rumah itu, dipel-pel rumah itu. nggak dibukakan, dipel-pel nggak dibukakan terus. Sampai sang anak mau pergi, ternyata pintunya dibuka. Yang membuka seorang ibu tua, dia tanya, "Wahai anakku, ada apa?" Oh, ini nyonya. Allah cinta kepada nyonya, Allah cinta kepada nyonya dan ini ada hadiah buat nyonya. Oh iya, terima kasih anakku. Sudah selesai ditutup pintunya. Selesai ceritanya. Kurang lebih sepekan setelah itu setelah selesai sholat di masjidnya ayahnya itu yang jadi imam, tiba-tiba dari belakang ada suara perempuan. Mana malaikat kecil itu? Mana malaikat kecil itu? Aku akan ucapkan terima kasih kepada malaikat kecil itu. Satu masjid gempar. Ada apa ini? Lalu perempuan itu bercerita, saya adalah seorang janda. Suami saya sudah meninggal dunia dan saya hidup sebatang kara. Tidak ada orang peduli kepada saya. Kan di barat kan seperti itu ya. Barat kan sendiri-sendiri. Akhirnya saya pun terputus asa, saya terbuang. Saya merasa nggak ada artinya saya hidup. Lalu saya sudah memasang tali, saya mau gantung diri. Ketika saya hendak gantung diri, tiba-tiba bel rumah saya berbunyi. Saya pikir paling bunyi sekali dua kali nggak bunyi lagi. Mana ada orang peduli dengan saya? Ternyata bel itu bunyi terus. Akhirnya saya pun penasaran. Saya lepas tali itu, saya buka pintu, ternyata yang muncul adalah malaikat kecil. Malaikat kecil itu mengatakan kepada saya, Allah sayang kepada nyonya, Allah cinta kepada nyonya, ini hadiah buat nyonya. Saya diberi hadiah buku kecil yang berjudul Jalan Menuju Surga. Ternyata masih ada orang perhatian kepada saya. Ternyata masih ada orang baik. Lalu saya baca buku itu, dan saya puas dengan isi buku itu. Kemudian saya lihat di buku itu ada alamat masjid ini. Maka sekarang saya pergi ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada malaikat kecil itu. Saya sudah masuk Islam sekarang. Subhanallah. Jadi dakwah itu jangan diremehkan. Hidayah. Alangkah senangnya kalau ada orang mendapat hidayah melalui kita. Dan memang butuh sabar. Ada teman-teman kita yang dakwah di Eropa, di Australia, datang ke orang-orang kafir, diajak masuk Islam, datang ke orang-orang ahli maksiat, orang minum khamr didatangi, didakwai. Subhanallah. Lalu ada beberapa yang masuk Islam. Yang masuk Islam itu diminta untuk menyampaikan sambutan, apa kesan-kesannya. Ternyata orang-orang barat yang sudah masuk Islam itu mengucapkan Assalamualaikum ayuhad dalimun Assalamualaikum Hai orang-orang dalim Kamu ini dalim semuanya Wah kaget Ini orang mendakwai dia Dia masuk Islam kok malah dituduh sebagai dalim Mereka tanya Eh kamu gak keliru itu Kok dibilang orang dalim kami Enggak kami gak keliru Kamu memang dalim Kenapa? Karena kamu datang ke sini terlambat Teman-temanku kemarin sudah banyak yang mati bunuh diri karena kamu datang terlambat. Coba kamu datang kemarin, temanku nggak ada yang bunuh diri. Subhanallah. Ya itulah dakwah. Memang butuh sabar. Karena itu sering saya katakan ikhwan wa akhwat billah rahimahumullah kalau ada orang kafir, ada orang nakal, ada anak jalanan, anak-anak pang dan yang lainnya, kita jangan memandang mereka dengan sebelah mata. Kita jangan hanya menyalahkan mereka, tapi kita juga perlu menyalahkan diri kita. Yang salah itu saya. Saya belum mendakwai dia. Saya belum menyentuh dia. Tidak sedikit di antara mereka ketika kita sentuh itu lebih militan dari yang lainnya. Subhanallah. Ada satu kisah yang indah. Ini tertulis tinggal lima menit saja. Masya Allah. Ya, ada satu kisah indah Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Kitab yang gede berjilid-jilid ya. Ibnu Abdul Bar, madhabnya Maliki. Saat itu ada seorang ahli ibadah yang dikenal dengan nama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umri Al-Abid. Dia kirim surat kepada Imam Malik. Imam Malik ini dakwah di Masjid Nabawi terus ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Seperti itu. Diberi surat Imam Malik. Isinya adalah, "Hai hey, Imam Malik, kamu jangan hanya sibuk dakwah. Kamu ibadah tuh menyendiri beribadah dengan Allah, yang banyak sholat banyak ngaji." Jadi istilahnya orang ahli ibadah ini merasa ibadah lebih mulia daripada berdakwah. Lalu oleh Imam Malik dijawab suratnya. Ini jawabannya ya, saya bacakan. Inna Allah 'azza wa jalla al a'mal kama al arzab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membagi amalan pekerjaan seperti membagi rizki. Farubba rajulin futihalahu fis salat walam yuftah lahu fis Boleh jadi ada kalanya orang itu dibuka pintu sholat, enggak dibuka pintu puasa. Maksudnya dia ini kalau sholat sunnah itu gampang, tahajud gampang. Tapi kalau puasa sunnah berat. Ada kan orang gitu kan? Wa akhar futiha lahu fis sadaqah walam yuftah lahu fis Yang lainnya lagi ada orang dibuka pintu sedekah Ya sodakoh itu gampang, dermawan dia. Tapi untuk puasa sunnah berat juga dia, berat bagi dia puasa. Wa akhar futihalahu fil jihad walam yuftahlahu fil fis Ada lagi orang lain yang dibuka pintu jihad. Berangkat jihad itu gampang sekali. Tapi untuk sholat sunnah repot. Sholat sunnah itu berat bagi dia. Jihad gampang. Wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil bir. Menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu ini adalah termasuk amal kebaikan yang paling afdal kata Imam Malik. Wa ma adhunnu wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dalik. Aku rela dengan yang dibukakan oleh Allah untukku dalam hal itu. Allah membuka aku pintu menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Aku senang dengan itu. Aku rela. Aku ikhlas. Wa ma ma ana fihi biduni ma anta Dan aku tidak punya perasaan bahwa amalku ini lebih rendah dari amalmu. Jadi jangan remehkan pekerjaanku ini. Dakwah ngajar ini. Wa arju an yakuna kilana ala khair. Aku berharap masing-masing kita di atas kebaikan. Kamu ibadah baik, aku juga dakwah sama-sama baiknya. Kita berada di atas kebaikan semuanya. Wajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qusima Dan wajib atas masing-masing kita ridho, rela, nerima yang dibagi untuknya. Kamu dibagi, diberi kemudahan ibadah, aku dibagi, diberi kemudahan dalam berdakwah mengajarkan ilmu. Wassalam. Selesai suratnya. Jadi maksudnya di sini Jangan meremehkan orang yang berada di medan dakwah. Ini termasuk amal kebaikan yang paling afdol. Demikianlah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak materi-materi yang lainnya termasuk juga tentang kesabaran para ulama atau saya tambahin sedikit ya. Kesabaran ulama ketika ngajar. Antum tahu nggak ulama-ulama sekarang yang besar-besar, kibar ulama. Ini kita bukan cerita orang zaman dulu, kita cerita orang zaman sekarang. Ulama-ulama kibar sekarang ini Mereka dulu ketika awal-awal ngajar Yang hadir cuma satu Tapi sabar mereka bertahun-tahun Lama-lama majelisnya jadi besar Ya, Ini cerita nyata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid Siapa yang gak kenal beliau? Profesor, doktor, luar biasa, kibar ulama Beliau dulu itu ngajar di Masjid Nabawi Punya majelis di Masjid Nabawi resmi Beliau waktu itu ngajar Sunan Ibn Majah. Sunan Ibn Majah. Antum tahu? Beliau ngajar 10 tahun di Masjid Nabawi. Yang hadir berapa orang kira-kira? 10 tahun di Masjid Nabawi. Yang hadir berapa orang kira-kira? Kira-kira berapa orang coba? Berapa orang kira-kira? Ini kata Syekh Bakar Abu Zaid. Famastafada minni illa talibun wahidun ifriki al Tidak ada yang mengambil faedah dariku kecuali satu murid saja ya, warga negara Afrika. Subhanallah. Sepuluh tahun yang hadir cuma satu orang Afrika lagi. Sabar. Ini di awal-awal majelisnya. Sabar, sabar, sabar, lama-lama oleh Allah dibuka karena kesabarannya. Akhirnya beliau kalau memberikan tausiah yang hadir banyak. Jadi ini awal mulanya itu sabar semuanya. Jadi orang pengajian yang hadir banyak ini nggak tiba-tiba banyak, semuanya butuh proses. Dulu juga harus sabar. Demikian pula Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullahu taala. Siapa nggak kenal beliau? Beliau dulu juga dari kibar ulama, ulama besar beliau. Di awal-awal, di awal-awal pengajian beliau, majelis ta'lim beliau, ya, annahu fi bidayati hayatihi kana yahdhur indahu talibun aw ithnain wa rubbama la yahdhur illa alladhi yasubbul qahwa. Subhanallah. Di awal-awal majelisnya itu kalau beliau membuka majelis yang hadir cuma satu atau dua orang saja. Bahkan ada kalanya nggak ada yang hadir, yang hadir cuma yang menghidangkan kohwa, kopi. <laughs> yang hadir cuma yang memberikan kopi saja. Ini menunjukkan kopi itu lezat ya. <laughs> Tadi kita bahas masalah kopi. Kohwa. Subhanallah, bayangkan. Jadi di awal-awal membuka majelis taklim yang hadir kadang satu orang, kadang dua orang, kadang nggak ada yang hadir. Yang hadir cuman yang datang menghidangkan kopi. Allahu akbar, sabar. Tapi setelah itu lama-lama terkenal, yang hadir banyak dan kami alhamdulillah mendapat nikmat dari Allah sempat menghadiri daurah beliau pada waktu musim panas di kota Aros selama beberapa hari yaitu daurah kitab tauhid Beliau ulama yang robbani, akhlaknya, tawaduknya, keikhlasannya, masya Allah. Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin rahimahullah taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Utaimin, rahimahullah taala syekhuna di akhir-akhir umurnya yang hadir sudah luar biasa ribuan terkenal di awal-awal pengajiannya ya yang hadir itu cuman sedikit tapi karena sabar, niatnya baik, oleh Allah dibuka. Kemudian juga asy syeikh Quraim Rajih. Pernah dengar enggak antum nama ini? Quraim Rajih. Pernah dengar enggak antum? Antum kalau belajar ilmu Al-Qur'an pasti kenal dengan orang ini. Beliau adalah Qurra Usyam. Beliau adalah Qurra ilmu Al-Quran dari negeri Syam. Terkenal beliau ini. Antum buka mushaf Al-Quran antum. Di sana pasti ada nama beliau. Yang mengoreksi mushaf ini diantaranya adalah Qurra Usyam. Fadilatul Syekh Urayim Rajih. Ulama besar beliau. Beliau waktu itu ngajar di Masjid Damaskus, Masjid Jami' Al-Umawi yang hadir berapa? Lam yakun yatajawaz al-adad 10 ashkhash wa huwa qurra asyam. Ini ulama besar dunia, ahli qurra sak dunia, terkenal dari negeri Syam. Itu ketika pengajian majelis taklim beliau yang hadir cuma 10 orang. 10 orang saja, sabar. Masya Allah. Dan seterusnya masih banyak yang lain-lainnya. Jadi intinya memang kita ini butuh sabar dalam dakwah. Yang kita lihat adalah saya adalah pelayannya Allah. Yang saya cari ridhonya Allah. Orang mau, alhamdulillah. Orang tidak mau, dakwah jalan terus. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Ya, jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Abdullah Saleh Hadrami Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada pagi menjelang siang hari ini. Berikutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, saya tinggal di lingkungan pondok di tengah masyarakat yang awam. Bagaimana strategi atau cara berdakwah kepada masyarakat sedangkan lingkungan pondok kami terlihat mayoritas penduduknya kurang mampu dan jika mengadakan taklim maka masyarakat sekitar kurang antusias apabila diundang. Jazakallah khair. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alih. Jadi tinggal di lingkungan pondok di tengah masyarakat awam. Strategi dakwah. Mayoritas penduduknya kurang mampu. Jika mengadakan taklim atau kajian, maka masyarakat sekitar kurang antusias apabila diundang. Iya. Ada cara dakwah yang bagus dan alhamdulillah ada beberapa ustadz kita sudah mempraktekkan Di antaranya Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Hafidahullah Ta'ala Yang beliau berdakwah di Gunung Kidul Dakwahnya bukan hanya dengan pengajian saja Tapi juga dakwah Bilhal namanya Jadi langsung terjun memberikan bantuan Itu perlu jadi memberikan bantuan, ya mungkin menggalang dana dari orang-orang kaya, agnia. Di samping kita dakwah memberikan ilmu, mereka juga diberi sesuatu. Mungkin diberi beras, mungkin diberi apa. Itu perlu. Rasulullah Muhammad SAW dulu di awal-awal dakwahnya itu juga memberi, memberi, memberi. Sehingga ada satu orang yang murah-murah benci kepada Nabi luar biasa. Tapi oleh Nabi diberi, diberi, diberi. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda ini mula-mula adalah orang yang paling saya benci, sekarang adalah Anda orang yang paling saya cintai." Dari apa? Mula-mula dari pemberian. Tapi setelah imannya kuat, nggak perlu diberi lagi. Karena iman sudah kuat. Jadi perlu dakwah seperti itu. Karena sekarang kalau orang-orang ini lapar semuanya, lapar semuanya, kita dakwai, ayo cari ilmu ini itu. Nah, ini orang lapar, nggak nyambung. nggak nyambung. Wes aja aja ceramah tok. Kayak ono mangan awak dhewe iki. Kan gitu kan. <laughs> Jadi begitu. Yang penting kita ini dipercaya oleh orang lain. Kita jadi orang yang amanat, ngelola harta dengan amanat, ngelola dana dengan amanat, nanti orang percaya dengan kita. Atau bahkan kalau perlu keuangan itu harus bersikap transparan. Ini juga untuk membuat orang itu percaya kepada kita. Jadi keuangannya dibuat transparan. Kalau perlu ada laporan di media. Kita punya website atau Facebook atau apa, laporan keuangan. Masuk dari sini, keluar ke sini. Sehingga orang itu yakin. Ketika kita minta bantuan lagi, orang tidak berat untuk memberikan bantuan. Masya Allah, Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal mudah-mudahan Allah menjaga beliau, menjadikan beliau tetap ikhlas dan istiqomah. Beliau dakwah di Gunung Kidul, Masya Allah. Ya, sampai kalau pengajian itu yang hadir ribuan, sampai empat ribu. Beliau mengadakan seperti itu dakwah bilhal, termasuk membagi-bagi jilbab yang syar'i. Karena insya Allah beliau termasuk orang yang amanat, jadi orang itu percaya. Kadang ada orang nyumbang sarung satu kontainer dibagi-bagi ke masyarakat. Ngaji mulai nggawa sarung. Wah, insya Allah nanti kalau ngaji lagi nggawa koncone sepuluh. Enak ngaji di kuno mulai oleh sarung. Nah itu perlu. Jadi mula-mula begitu itu perlu. Nanti setelah imannya kuat, nggak diperi pun nggak masalah. Iman sudah kuat. Jadi begitu ya. Jadi kalau masyarakat masih kurang mampu, kita hanya ngomong saja kadang nggak nyambung, nggak antusias. Kami butuh makan, nggak butuh pengajian. Orang kadang bilang seperti itu. Kemudian juga ini cara dakwah yang kadang kita anggap sepele, padahal ini prinsip. Kalau siang dakwah seperti ini, kalau malam mendoakan. Nah, jangan lupa mendoakan mad'u. Mudah-mudahan ya Allah, murid-muridku yang hadir pengajianku mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan mereka mau nerima. Siang do, siang dakwah, malam doa. Ya, mendoakan. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Ini masih ada lagi apa di, yang kedua, yang ketiga? Hmm. Ustadz dakwah paling sulit justru mendakwai anak yang sudah remaja Selain berani pada orang tua Juga terlalu banyaknya fitnah zaman Berilah nasihat agar kami bisa bersabar mendakwainya Terutama dalam menutup aurat secara syar'i Jazakumullah khairan wa Ya Mendakwai anak remaja Insya Allah nanti sore kami ada materi dakwah di Gunung Kidul tentang anak aset orang tua. Tentang bagaimana mendidik anak supaya anak ini menjadi anak-anak yang baik dan bermanfaat. Memang mendakwai anak remaja itu nggak sama dengan dakwah seperti ini. Anak remaja apalagi yang belum tersentuh, kita ajak dakwah begini ya nggak nyambung. Dikemas saja dakwahnya cara lain. Kalau anak-anak remaja itu dakwahnya dikemas sesuai selera mereka, yang penting tidak melanggar syariat. Bagaimana caranya? Misalnya, jangan dibilang dakwah, bilang aja, ayo kita ngadakan acara futsal. Nah, ikut semua nanti. Lah, di tengah situlah kita masukkan dakwah secara pelan-pelan. Jadi kita pindahkan mereka dari komunitas yang tidak baik kepada komunitas yang baik walaupun cara dakwahnya itu apa namanya tidak kelihatan. Itu ada kaidahnya. Kaidahnya bagus. Antum ingat-ingat insya Allah mudah diingat. Kaidahnya itu berbunyi bening banyune kecanda iwae. Itu kaidah yang sangat bagus dalam dakwah. Bening banyune kecanda iwae. Kalau kata orang Sunda, China herang, laukna benang. Nah, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya, airnya jernih, ikannya terambil. Artinya apa? Kita membuat perubahan tanpa ada yang merasakan. Jadi contohnya itu gini ya, ini ada ikan kan di kolam. Kita bisa mengambil ikan itu tanpa membuat airnya keruh. Tapi kalau kita masuk ke tangan kita, kita obok-obok, nanti airnya keruh, ikannya malah nggak kelihatan. Jadi kita rubah orang yang dirubah itu nggak merasa bahwa kita sudah merubah dia. Itu caranya kayak tadi, diajak, ayo kita besok ada acara futsal. Atau acara apa lagi? Kita pekan depan acaranya soft gun. Nembak-nembakan itu loh. Pelurunya peluru palsu tapi. Itu seneng anak-anak muda. Lah di sanalah kita masukkan nilai-nilai agama. Minimal kita buatkan lingkungan yang baru, yang lebih baik. Enggak terlalu formal. Jadi begitu. Jadi kalau anak remaja caranya memang harus begitu. Kalau begini enggak semuanya sanggup. Anak remaja belum pernah ngaji usia SMP, dikai ngaji kayak gini, qala Allah, qala Rasulullah. Waduh turu kabeh insyaallah. <laughs> Tak nyambung sama sekali. Jadi mungkin caranya lain. Ayo pekan depan kita renang. Pekan depan kita apa? Badminton. Itu aja. pelan nah, pelan-pelan diberi masukan. Seperti itu. Insya Allah berhasil. Kemudian juga jangan lupa doa. Doa itu punya kekuatan. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala seorang tabi'in. Bila punya anak namanya Ali Anaknya lebih soleh dari bapaknya. Anaknya lebih soleh dari bapaknya. Namanya Ali. Antum kalau baca biografi Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ini dulu adalah mantan perampok. Mantan perampok beliau. Perampok terkenal. Kalau ada kafilah lewat, nggak berani lewat daerah situ. Di sana ada Fudail, nggak berani. Subhanallah, mungkin beliau ini walaupun perampok, tapi hatinya masih bersih. Suatu hari ketika suatu malam ketika mau menjalankan aksinya dia mau menjahil seorang Tiba-tiba dia dengar ada orang ngaji Al-Qur'an. Waktu itu pas di surat Al-Hadid. Ayatnya berbunyi Alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lillah wa ma nazala minal haqq ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد faqasat قلوبهم وكثير منهم فاسقون ayat ini maknanya secara global adalah apa belum datang waktunya kamu tobat kapan kamu mau tobat kapan kamu mau jadi orang baik jangan ditunda-tunda ayo tobat jangan ditunda-tunda Al-Fudail Ibnu Iyad merasa Seakan-akan ayat ini turun untuk beliau. Waduh, nih nyinggung saya ini. Saya kena ini. Saya kena. Takut beliau. Waduh, saya kena ini. Saya harus taubat. Ketika perasaannya hancur seperti itu, tiba-tiba ada kafilah yang lewat. Salah seorang dari mereka mengatakan, jangan lewat sana. Di sana ada Fudel, perampok besar. Waduh, tambah takut dia ya Allah. Saya tiap malam selalu menakut-nakuti hamba-hamba Allah. Saya harus taubat, saya harus taubat. Kemudian beliau taubat taubatan nasuha. Di antara syarat taubatnya beliau pindah ke Mekah. Dulu ke Mekah itu gampang ya. Gak pakai ngurus visa, gak pakai ngurus paspor. Langsung berangkat aja ke Mekah gitu. Beliau tinggal di Mekah, beliau haji, beliau umroh, beliau taubat, beliau nangis, beliau ngaji kepada para ulama di sana. Sampai beliau jadi ulama besar. Al-Fudail Ibnu Iyad. Antum baca biografi para ulama salaf, pasti ada nama Al-Fudail Ibnu Iyad, mantan merampok, jadi wali, di antara aulia Allah. Lah beliau punya anak namanya Ali. Anak ini ketika dididik waktu masih kecil sulit. Sehingga Al-Fudail itu kewalahan dede anaknya. Sampai-sampai Al-Fudail ini mengadu kepada Allah. Bagaimana aduannya? Ya Rabb, innaka ta'lam anni qad istahattu fi ta'dibi waladi ali falam astati' Allahumma fa'atib huli. Ya Allah engkau maha tahu bahwa aku telah berusaha mendidik anakku Ali ya Allah aku nggak mampu ya Allah Ya Allah tolong ya Allah didik dia untukku Eh doa kepada Allah mendoakan anaknya dikabulkan doanya oleh Allah Anaknya Ali jadi anak yang soleh. Bahkan para ulama menyebut Ali ini lebih soleh daripada Al-Fudail Ibnu Iyad. Lebih soleh dari bapaknya. Saking solehnya Ali bin Al-Fudail ini kalau membaca Al-Quran sering pingsan. Pingsan. Bahkan disebutkan beliau tidak bisa membaca dua surat di Al-Quran. Surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Dua surat yang berkisah tentang hari kiamat. Itu Ali kalau baca surat ini pingsan, nggak kuat. Ah, oh, bisa bayangkan ya, pingsan. Bahkan matinya pun karena dengar Al-Qur'an. Ketika itu sholat subuh, bapaknya jadi imam, ya, salah satu makmumnya adalah Ali. Bapaknya membaca surat Yasin. Sampai ayat yang berbunyi, "In illa sayhatan wahidatan faidahum jami'ul ladaina muhdharun tentang kiamat nanti bangkit dari kubur menghadap kepada Allah langsung Ali ini pingsan jatuh nggak sadar sampai mati jadi doa mendoakan anak ini penting jadi dididik dengan cara mereka karena generasi sekarang nggak sama dengan generasi kita harus juga berbeda caranya, jangan disamakan. Kita dulu, saya masih kecil dulu langganan dikepui. Artinya zaman dulu kan gitu kan, kalau salah dikit digepuk der gitu kan, tangan digepuk der gitu, karena kaki digepuk der gitu. Iya kan? Coba anak sekarang antum pukul. Bagaimana reaksinya? Wah, dipendeli guru nih. Ya, di, artinya gurunya di Dipandang dengan pandangan cini, dilaporkan ke bapaknya, bapaknya marah-marah, gurunya dilabrak, dilaporkan polisi. Kalau zaman dulu enggak, ada orang mukul kita karena kita nakal, bapak kita tahu, bapak kita malah mengucapkan, terima kasih anakku kon gepui. Terima kasih, tambah seneng, karena apa? Perhatian kepada anaknya. Zaman sudah berubah. Jadi kita harus mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya selama tidak melanggar dari aturan syariat. Sarana dakwah bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Yang penting tidak melanggar aturan syariat. Demikian wallahu alam. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah hukum dakwah itu fardu ain atau fardu kifayah? Dan bagaimana bentuk dakwah yang bisa dilakukan oleh seseorang bila belum cukup ilmunya di lingkungan dakwah di tempat tinggalnya? Oh ya. Hukum dakwah termasuk fardu ain atau kifayah. Bagaimana bentuk dakwah yang bisa dilakukan oleh muslimah jika ilmu yang dimiliki belum mumpuni? Dan apakah muslimah bisa bisa apa ini? Terbebas. Terbebas dari beban dakwah. Dakwah itu bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Kalau di suatu daerah sudah mencukupi juru dakwah, maka berarti hukumnya adalah fardu kifayah. Bagi yang lainnya itu afdol sunnah. Tapi kalau di sana nggak ada yang mencukupi, maka berarti fardu ain wajib kita harus dakwah. Jadi berbeda-beda ya, tergantung situasi, kondisi dan daerahnya. Kemudian dakwah ilmunya masih sedikit atau ya. Itu kan ada hadisnya Nabi. Insya Allah antum semua hafal hadisnya. Balighu anni walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis ini mengandung tiga faedah besar. Yang pertama-tama belihu sampaikan. Nah, ini adalah taklif. Taklif itu pembebanan. Ayo sampaikan. Ya, kita diberi beban untuk menyampaikan. Yang kedua, anni dariku. Ini adalah tasrif, tasrif itu kehormatan, kemuliaan. Yang kita sampaikan bukan dari fulan, fulan, fulan, fulan. Yang kita sampaikan adalah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, walau ayah walaupun satu ayat. Ini adalah takhfif. Takhfif itu keringanan. Kita diberi keringanan. Gak harus apal Al-Quran dulu. Gak harus apal Sahih Bukhari dulu, Sahih Muslim dulu. Tapi yang kita miliki, kita dakwahkan semampu kita. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Cuman yang kita punya, kita sampaikan semampu kita. Yang kita punya saja, walaupun satu ayat. Jadi begitu ya. Cuman dakwanya jangan terlalu melebar. Jadi fokus kepada yang kita tahu saja. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, supaya tidak menyesatkan. Jadi walaupun ilmu sedikit bisa dakwah, cuman dakwah itu nggak harus seperti ini di majelis taklim. Dakwah mungkin di rumah, ngobrol dengan teman, di pasar, di kantor, di kampus. Itu juga namanya adalah dakwah. Apakah muslimah bisa terbebas dari beban dakwah. Kita semua ini wajib dakwah. Untum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wajib kita ini dakwah. Yang membuat umat ini selamat karena kita terjun di dalam dakwah. Tapi dakwah bukan harus pengajian kayak gini loh ya. Ini nggak gampang. Kalau gini memang harus punya ilmu yang mumpuni dulu. Dakwah itu mungkin ngobrol-ngobrol. Yang kita punya kita sampaikan. Kalau dia tanya kita nggak tahu, oh saya masih belum tahu. Coba saya tanyakan guru saya dulu. Nah gitu. Wallahu a'lam. Demikian wallahu a'lam. E, pertanyaan terakhir tentang e, bagaimana dakwah melalui sosial media, Ustaz. Ya. Bagaimana dakwah melalui media sosial? Apakah juga bernilai pahala? Misalnya posting status nasihat dan lain-lain Tapi tidak ada yang baca Iya Itu termasuk dakwah Cuman kalau masalah posting-posting ini Perlu kita perhatikan dua hal Jadi kalau kita dapat materi Jangan terburu-buru di share dulu Jangan terburu di posting. Dilihat dulu, ini benar atau enggak? sohe atau tidak? Oh tidak sohe, buang. Enggak sohe, buang. Enggak sohe. Oh sohe, benar ini, ini benar. Maka kita pikir lagi yang kedua. Kalau kita sebarkan, bermanfaat atau tidak? Oh enggak bermanfaat, enggak usah disebarkan, enggak bermanfaat. Oh bermanfaat, nah, sebarkan. Itu penting. Jadi jangan asal kopas. Jangan asal alkupasu. Ya, copy paste. Dapat kirim, dapat kirim. Isinya apa enggak tahu. Itu bahaya nanti menyesatkan. Bahkan kita termasuk orang yang bohong. Kata Nabi itu kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seorang itu suatu dusta, kebohongan Ketika dia menceritakan semua yang dia dengar, dapat kiriman, share, dapat kiriman, share, gak diperiksa. Bohong berarti kita. Itu penting ya. Jadi termasuk dakwah itu, termasuk dakwah. Kemudian bagaimana kalau nggak ada yang baca? Itu ada yang baca. Cuman mau ngelek malu-malu aja. <laughs> Karena Facebook itu pasti ada yang baca. Mungkin nggak ngelek gitu kan, tapi yang baca itu banyak. Kadang yang nge-like cuma 100, yang baca 1000 biasanya gitu. Seandainya pun nggak ada yang baca, benar-benar nggak ada yang baca, nggak masalah. Kewajiban kita adalah apa? Menyampaikan. Antum buka Al-Qur'an. Di sana banyak ayat yang berbunyi wa ma rasuli illal balagh. In 'alaika illal balagh dan semisal itu. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan, menyampaikan menyampaikan. Orang mau, alhamdulillah. Enggak mau, saya telah menyampaikan. Karena itu Nabi ketika hajatul wada di hadapan 100 ribu sahabat lebih, beliau menyampaikan tausiah yang sangat mendalam. Setiap satu masalah, apa beliau katakan? Ala hal ballaghtu? Allahumma syhad. Bukankah aku telah menyampaikan? Bala ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Ya Allah, saksikan. Aku telah menyampaikan. Itu aja. Jadi seperti itu. Jadi jangan bangga-banggaan dengan lek-lekan ya. Kalau banyak yang ngelek, bangga. Kurang yang ngelek, malu. Wah, nggak ada yang ngelek, malu saya. nggak usah. Dakwah jalan terus. Nanti lama-lama setelah orang menilai, oh ini postingannya bagus-bagus, menarik, benar, memberikan informasi, motivasi, inspirasi. Nanti lama-lama ada orang yang baca, tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Nah, seperti itu. Walaupun itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Uh, demikian sesi tanya jawab. Uh, sesi terakhir kami mohon uh, pada Ustadz untuk memberikan sedikit kuis atau pertanyaan untuk uh, peserta kajian di sini, insya Allah ada hadiah dari panitia. Pertanyaan ya? ya? Iya. Pertanyaannya, kalau saya itu paling suka memberi pertanyaan yang mudah-mudah saja, tidak sulit-sulit. Ya, pertanyaannya tadi itu ada cerita tentang seorang tabi'in yang menempuh perjalanan jauh mencari ilmu. Nah, pertanyaannya, dia mengadakan perjalanan dari mana ke mana untuk menemui siapa? Dari Mekah ke Syam menemui Abu Darda. Mohon maaf Pak, salah. Monggo. Iya, barakallahu fiik. Dari Madinah menuju Syam, Damaskus menemui sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah Iya. Tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 19. Allah membagi manusia menjadi dua saja. Apa itu? Orang berilmu dan orang yang buta. Ya, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Tadi di dalam Al-Qur'an ada ayat yang Allah memerintahkan kita untuk minta tambahan ilmu wa qur zidni ilma itu ada di surat apa, ayat berapa? Surat Toha ayat 114. Barakallahu fiik. Oh, ini yang terakhir ini, masya Allah Kak Tebal, judulnya Taubat Surga Pertama Anda. Ini Koidah tadi aja Tadi saya sebutkan satu kaidah penting dalam dakwah yang memberikan kepada kita motivasi supaya semangat dalam dakwah tidak terpengaruh apakah dakwah kita diterima orang atau nggak diterima, ya. Nah, ini pertanyaannya adalah saya minta redaksinya. Redaksi bahasa Arabnya. <laughs> Karena kitabnya tebal ini. <laughs> Redaksi bahasa Arabnya ada yang tahu nggak? redaksi bahasa Arabnya. Iya, Suaranya yang keras? Kenceng aja. Iya, boleh. Barakallahu fiik. Al-ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wala yatawaqqaf 'ala istijabah. Artinya apa? <laughs> Artinya? Ya, baca tidak apa-apa. Kenapa? Artinya? Iya, intinya itu. Jadi pahala telah didapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah. Wah, ada empat lagi. Ini kebetulan dari buku karya sendiri ini. Iya. Dari toko Ihya kayaknya ini. Iya. Ini ada buku saya Mata Air Inspirasi. Tadi malam kita bedah buku ini di Masjid Jogokarian. Empat buku. Pertanyaannya adalah Iya. Kisah-kisah tadi aja ya, kesabaran ulama ketika majelis ilmu itu dihadiri oleh sedikit orang. Tadi ada kisah Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah taala. Tadi kan saya ceritakan ya. Yaitu pertanyaannya, beliau ngajar di mana? Berapa tahun? kitab apa, yang hadir berapa? Beliau ngajar di Masjid Nabawi Kitab Sunan Ibn Majah 10 tahun ngajarnya Yang hadir satu orang Warga negara Afrika Ya para Fik Kemudian tadi juga ada kisah Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin rahimahullah taala. Beliau di awal-awal majelis ta'limnya itu yang hadir bagaimana keadaannya? Berapa orang? Tadi kan saya ceritakan kan? Gimana tadi ceritanya? Iya, barakallahu fiik. Yang hadir cuma satu atau dua orang, bahkan nggak ada yang hadir, yang hadir cuma yang menghidangkan kopi. Barakallahu fiik. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya. <clears throat> Ada seorang qurra Syam namanya Syekh Qurayyim Rajih. Qurayyim Rajih. Tadi diceritakan bagaimana ceritanya? Mudah kan? Gimana ceritanya tadi? Gimana? Iya. Keadaan majelis taklimnya gimana? Tadi kan saya ceritakan. Iya. Barakallahu fiik. Beliau seorang ulama besar, ahli Al-Qur'an, qurra dunia yang hadir di majelisnya cuman sepuluh orang. Beliau ngajar di Masjid Jami' Al-Umawi di Suriah sekarang ini. Kemudian yang terakhir, nah ini mudah. Ini kaidah dalam bahasa Jawa. Tadi disebutkan satu kaidah penting. Itu walaupun bahasa Jawa tapi penting loh itu. Dan itu ketika dipraktekkan itu iya ya gimana? bening banyune kecanda iwae. Ya, boleh. Barakallahu fik Jadi airnya jernih, ikannya terambil. Itu penting itu. Itu cara dakwah yang tidak membuat suasana itu keruh. Itu ada juga kan dalam bahasa Jawanya apa itu? Apa namanya itu? Ada istilahnya sepi ing pamre atau Iya, aku ya wong Jawa lho, Cukup? Demikian wallahu alam. Mudah-mudahan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Pengajian hari ini memberikan kepada kita motivasi untuk semangat dalam dakwah.